Baik kenikmatan itu kita sadari maupun tidak kita sadari. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi Demikian Allah Jalla wa'ala firmankan di salah satu ayatnya Jika engkau mau mensyukuri terhadap kenikmatan Allah Jalla wa'ala Benar-benar aku akan tambahkan bagi kalian Tapi sebaliknya kata Allah tatkala kalian ingkar Kufur terhadap kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan maka ketahuilah azabku sangatlah keras. Maka kita orang yang beriman pasti taat tatkala diperintah untuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita mau mentaatinya bentuknya di antara mensyukur nikmat Allah kita mau menyisihkan waktu kita dalam sehari semalam untuk menyiapkan diri mengkaji mempelajari agama yang telah Allah turunkan melalui ayat-ayatnya melalui hadis-hadis yang Allah sampaikan kepada nabinya nya berupa sabda-sabda beliau yang sahih. Mudah-mudahan yang kita lakukan sejenak antara maghrib dengan isya ini walaupun sebentar Allah Jalla wa Ala berkenan untuk menggolongkannya bagian dari talabul ilmi menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. untuk kita lakukan secara kontinu, secara istiqamah yang mudah-mudahan Allah kuatkan kita sampai akhir hayat kita untuk menyibukkan diri dengan ilmu agama Allah Al-Quran hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka malam ini kita mempelajari hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui suatu kitab yang tidak asing bagi kita Riyadhus Salihin kita telah sampai pada bab ke-39 Bab itu berkaitan dengan birrul walidain Wasilatul arham Pentingnya untuk setiap diri Menjaga hubungan baik Berbuat baik kepada kedua orang tuanya Dan menjaga hubungan silaturahim pada akhir kajian yang lalu kita telah bahas sampai hadis ke 324 Malam ini kita melangkah pada hadis urutan berikutnya 325 Riwayatnya dari Asma Asma adalah putri Abu Bakar As-Siddiq sahabat yang termulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mempunyai putri adalah bernama Asma An Asma binti Abi Bakar As-Siddiq dari Asma putri Abi Bakar siddiq kemudian kita tidak lupa dengan mendoakan ketika disebut nama sahabat radhiyallahu anhuma Allah Jalla wa ala terhadap keduanya anhuma kepada keduanya maksudnya kepada Asma sebagai sahabat di kalangan wanita dan kemudian ayahnya yakni Abu Bakar. Maka jangan lupa ketika menyebut nama sahabat sertai dengan radhiyallahu anhu jika sahabat itu laki-laki, radhiyallahu anha jika sahabat itu wanita, jika sahabat itu dua orang seperti ini radhiyallahu anhuma jika banyak yang kita sebut nama sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Qalat Asma menceritakan Qadimat alayya ummi telah datang kepadaku ibuku wahia musyrikah dalam kondisi ibunya itu musyrik maka karena wanita jadilah musyrikah kalau dia laki-laki musyrik datanglah ibuku menemui aku dalam keadaan dia musyrikah Di ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian itu adalah di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya adalah dia muahadah musyrikah tapi muahadah. Muahadah itu orang kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin yang tidak boleh diperangi dia dilindungi oleh pemerintah kaum muslimin nah maka itu diistilahkan dengan kafir muahad atau musyrik muahad nah yang ini di berlangsung pada kejadian Hudaybiyah. Demikian Asma menceritakan. Fastaftaitu maka aku meminta fatwa. Asma meminta fatwa. Fastaftaitu Rasulullah aku meminta fatwa kepada siapa? Kepada yang berhak dan layak dan mumpuni dalam masalah fatwa adalah orang yang berilmu. Apalagi di sini sumbernya ilmu yang dimintai fatwa adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu minta fatwa tadi adalah dalam rangka untuk apa? Mendapatkan ilmu. Dalam rangka untuk apa? mendapatkan jawaban yang kemudian bagaimana melangkah untuk bersikap. Maka kita di sini setidaknya diajari untuk tidak tergesa-gesa melangkah menyikapi sesuatu tanpa mengetahui ilmunya. Di sini kita mendapatkan pelajaran bahwa kita ketika tidak tahu ilmunya sebagaimana di sini kejadian datangnya seorang ibu dalam keadaan musyrikah bagaimana kita menyikapi kedatangannya apakah kemudian kita sikapi semau kita atau bagaimana tanpa kita tahu cara yang semestinya maka dalam masalah seperti ini sahabiyah Asma meminta fatwa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula kita di dalam setiap langkah dan tingkah laku dalam kehidupan ini ketika kita akan melakukan sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya maka kita dahulukan ilmu sebelum kita beramal. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ada satu bab di dalam Sahih Bukhari berilmu sebelum berkata dan berbuat. Untuk apa kita diminta untuk berilmu tadi? Karena akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyikapi atau beramal atau memutuskan sesuatu tanpa dasar ilmu. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm la taqfu jangan kau berucap ma laysa laka bihi ilm apa yang tidak ada ilmu padamu inna sam'a sesungguhnya pendengaran wal inna sam'a wal basara wal fu'ad dan demikian pula penglihatan dan hati kalian akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka demikian sikap seorang muslim adalah kita melangkah terlebih dahulu mengetahui ilmunya sebelum kita mau beramal. Fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disebut Rasul sallallahu alaihi wasallam maka kita pun masing-masing jawab Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.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 Qadimat alayya ummi. Ya Rasulullah telah datang kepadaku umikku, ibuku. Wahia raghimah. Wahia rahibah. Afwan. Dalam kondisi ibuku itu rahibah. Makna rahibah arti dasarnya adalah tamak. Tamak selalu meminta sesuatu. Itu arti dasarnya. Maka apa maksudnya? Diterangkan oleh para ulama sebagian berpendapat bahwa ibunya tadi suka kepada Islam sehingga perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyambung silaturahim kepadanya dengan maksud dengan tujuan melunakkan hatinya kepada Islam. Ini makna yang pertama. Apa tadi? Bahwa dia suka kepada Islam. Nah, ada pula yang menyatakan dari para ulama yang lain bahwa raghimah adalah suka jikalau asma menyambung silaturahim dengannya sehingga dia ingin sangat ingin untuk direspon untuk diterima Nah, sehingga itulah dikatakan dengan istilah raghibah. Nah, Alhasil dari dua penafsiran tadi, ibunya tadi dalam kondisi datang dalam kondisi raghibah. Ketika Asma sudah ceritakan latar belakangnya tadi, karena mau minta fatwa itu harus diceritakan dulu latar belakangnya masalahnya sampai kemudian kepada inti masalah yang akan ditanyakan sehingga kepada mufti bagi mufti bagi yang akan memberikan fatwa atau jawaban tahu tahu jalan ceritanya untuk memutuskan satu hukum untuk memutuskan satu jawaban untuk punya gambaran supaya tidak salah apa yang dimaksud oleh penanya demikian maka kalimat yang disebutkan Asma tadi setidaknya memberikan pelajaran kepada kita untuk menyebutkan latar belakang ketika meminta suatu fatwa. Tidak kemudian bagaimana hukumnya ini atau bagaimana menyikapi seperti ini, tapi tidak tahu mufti tadi bagaimana harus memutuskan, kenapa sebab dia tanyakan itu dan sebagainya. Nah, ketika sudah disebutkan, barulah Asma menanyakan permasalahannya. apa asilu ummi Apakah aku boleh untuk menyambung silaturahim dengan ibuku. Masalahnya kalau ibunya muslimah sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Tapi masalahnya karena ibunya dalam kondisi apa? musyrikah. Apakah boleh dijaga hubungan silaturahim dalam kondisi berbeda agama? Nah, maka kita lihat, kita perhatikan apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW. Naam, sili ummaki. Kata beliau tentu, ya lakukan perbuatanmu tadi. Sili hubungkan silaturahim ummaki kepada ibumu. Disinilah keindahan Islam untuk dijaga hubungan silaturahim walaupun karib kerabat tadi dalam kondisi yang berbeda agama. Nah, tentu ada maksud hikmah yang besar. Kenapa Islam tetap memerintahkan untuk menjaganya? Di antaranya dengan dia perlakukan itu dengan baik, suatu saat Allah Jalla wa'ala berikan hidayah kepada yang musyrik atau yang kafir tadi untuk tertarik untuk kemudian bisa terpikat kepada agama Islam dengan sikap-sikap yang baik yang ditunjukkan kepadanya. Nah, apalagi di sini kaitannya antara anak dengan orang tuanya. Nah, maka kita teringat apa yang Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam surat Luqman ayat yang ke-15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi jika masalahnya kata Allah jika keduanya atau salah satunya memaksamu untuk kamu berbuat penyimpangan terhadap agama Allah untuk kalian berbuat syirik kepada Allah dalam keadaan kalian tidak mengetahui tidak memiliki ilmu padanya pada tuti'huma jangan kamu ikuti permintaannya jangan kau taati keduanya wa fid dunya ma'rufa tapi tetap dalam interaksi hubungan di dunia, gauli keduanya dengan cara yang baik. Nah, artinya dari ayat ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, jika kedua orang tua seseorang menyuruh atau sampai merengek minta supaya dia menyekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah sekali-kali ditaati. Nah, karena ini tidak ada bentuk toleransi sedikit pun dalam masalah akidah, dalam masalah ideologi. Walaupun orang tua sendiri mungkin sampai nangis-nangis, sampai wanti-wanti, sampai mungkin saya tidak akan makan kalau kamu tetap apa tidak mau mengikuti agama yang kami anut kata orang tuanya. Kalau kamu mau masuk Islam, saya tidak rela. Saya tidak mau anggap kamu sebagai anak saya dan sebagainya dan sebagainya. Maka jangan pedulikan karena itu permintaan dalam bentuk maksiat. nah La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Jangan kau taati. nah La ta'ata li makhluqin tidak ada ketaatan terhadap makhluk fi maksiatil khaliq dalam bermaksiat dalam berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Falhasil dari hadis ini kaitannya dengan bab yang sedang kita ketahui perintah untuk menjaga hubungan silaturahim sangat telah relevan, sangat telah kaitannya erat di mana Walaupun orang tua tadi dalam keadaan musyrikah, ibunya Asma tadi dalam keadaan seperti itu, Rasul SAW masih perintahkan untuk menjaga hubungan baik dengannya. Dikunjungi, boleh datang, ya, mungkin sambil bawa apa atau apa hadiah, bawa oleh-oleh kasihkan ketika kunjung ke orang tuanya yang musyrik. Nah, ada salah untuk berbicara tutur kata nasihat sampaikan kepadanya ada ilmu yang anda ketahui sampaikan kepadanya tidak bisa berucap melalui lisan anda mungkin melalui buletin misalkan ah sampaikan ini bu ada buletin satu lembar tidak apa tidaklah terlalu memakan waktu untuk dibaca atau bapaknya mungkin seperti itu atau dibawakan apa upaya-upaya mengantarkan mendakwahi kepada orang tua tadi sampai suatu saat Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah taufik kepada orang tuanya tadi. Jika sampai berhasil masuk ke dalam Islam, maka fadilah keutamaan besar bagi anak anaknya. 6. Jika belum juga masuk Islam, dia telah menyampaikan amanah usaha dia tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita sering dengar di antara saudara kita menikah dengan mualaf misalkan. Ya. Maka dijaga dijaga kondisi istri yang dalam keadaan mualaf tadi dia bisa mau masuk Islam kemudian menikah dengannya maka dia yang menikahi mu'allaf tadi hendaklah bisa berinteraksi dengan baik nama yang sudah Islam saja kita nasihati kadang-kadang sulit ini apalagi dari agama lain kemudian masuk ke dalam Islam maka perlu dididik perlu diajari ngaji Al-Quran tata cara baca Al-Quran diajari sholat diajari akidah diajari semua tanggung jawab bagi suami untuk mendidiknya bukan sekedar dinikahi saja kemudian dibiarkan pendidikan istrinya nah Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang bersama kita adalah hadis yang sahih sebagaimana dituturkan pada akhir hadis muttafaqun alaihi adalah hadis yang telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah dari sahabat yang sama. Di akhir hadis setelahnya disebutkan penafsiran tentang rahimah tadi telah dijelaskan kemudian juga disebutkan di situ kata ibu ada yang menyebutkan ibu dari sisi nasab ada yang menyebutkan ibu dari sisi persusuan. Mana yang benar dari keduanya? Nampaknya adalah yang pertama, adalah kaitannya dengan nasabnya. Baik. Kita melangkah pada hadis yang berikutnya 326. An Zainab at taqafiyah dari sahabiyah Zainab At-Taqafiyah. Siapa beliau? Imra'ah Abdullah bin Mas'ud istrinya sahabat yang mulia, sahabat besar yang tidak asing bagi kita Abdullah ibnu Mas'ud atau yang sering dikenal dengan ibnu Mas'ud itu istrinya namanya Zainab Al-Thaqafiyah عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود radhiyallahu anhu wa anha. Semoga Allah ridhoi kepada beliau, kepada Ibnu Mas'ud wa anha dan kepadanya kepada Zainab Al-Thaqafiyah. Qalat Zainab menceritakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu satu hari pernah sampaikan sabdanya, تصدقنا ya معشر النساء Beliau nasihati sekaligus perintah khusus bagi kaum wanita muslimah. Tasaddaqna. Wahai wanita muslimah, hendaklah kalian melakukan sedekah, sedekah. Ya ma'syaran nisa, wahai sekalian wanita, Nah, disebutkan dari hadis yang lain, kenapa ditujukan kepada khusus mereka? Karena paling banyak penghuni neraka itu adalah mereka. Sehingga salah satu upaya untuk menghindarkan dari azab Allah banyak melakukan apa? Sedekah. Tasaddaqna ya ma'syaran nisa walau min huliyyikunna walaupun dari bagian perhiasan milik kalian. Nah, sesuatu yang berharga, perhiasan, sesuatu yang dicintai, khususnya kaum wanita. Kalau sudah lihat perhiasan itu matanya berkunang-kunang. Nah, kalau sudah ke pasar yang dilihat yang gemerlap-gemerlap seperti itu. Ya. Memang tabiatnya seperti itu. Maka Rasulullah SAW ajari mereka untuk bersodakoh dari sesuatu yang biasanya mereka cintai. Untuk apa? Untuk menguji keimanan mereka. Sekaligus juga menghindarkan dari azab Allah itu perlu sesuatu ujian. Nah, di antara yang di sini adalah bentuk sodakoh. Dikatakan perbuatan itu sodakoh dari kata sidqun Sidkun itu kejujuran. Ujian keimanan, kejujuran iman seseorang ketika dia mau mengeluarkan sodakohnya. Maka dalam satu kejadian Rasul nasihati khusus bagi mereka kaum wanita. Tasaddaqna ya ma'asyaran nisa walau min huliyikunna. Qalat. Kemudian Zainab menyatakan, Faraja'tu ila Abdullah bin Mas'ud. Ketika aku dengar Rasul merintahkan seperti itu, segera aku pulang menemui siapa? Ibnu Mas'ud. Siapa Ibnu Mas'ud? Suaminya. Ini sahabat. Ada satu perintah sigap untuk kemudian merespon. Tidak kemudian mikir panjang. Kira-kira kalau saya sodakokan nanti ya apa saya punya apa? ya itu punya saya satu-satunya bagaimana ini berpikir kemudian tawar menawar dalam hatinya bergejolak ujung-ujungnya tidak mau lakukan sodako tapi sahabat tidak pakai berpikir panjang kalau itu perbuatan al khair dia coba untuk pulang menemui suaminya fakultulahu kemudian aku tanya kepadanya innaka rajulun khafif zatil yad wahai suamiku sesungguhnya engkau adalah rojulun khafif. Istilah yang dikiaskan. Seorang yang khafif, yang kurus atau yang ringan, datil yad tangannya. Artinya qalilul mal, sedikit hartanya. Tidak punya banyak harta. Innaka rojulun khafifun datil yad. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sungguh Rasul SAW alaihi wasallam qad amarana bis sadaqah. Sungguh tadi Rasul SAW telah sampaikan suatu perintah, suatu sabda untuk memerintahkan kita melakukan sadaqah. Fatihi maka datangkan. Nam. Fasalhu. Tanyakan kepadanya. Nam. Maka tanyakan kepada beliau. Abdullah bin Mas'ud menyetujui untuk istrinya bersikap mengeluarkan sedekah sekaligus Ibnu Mas'ud perintahkan untuk tanyakan hal itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in kana dzalika yujzi'u anni Nam. Jika hal itu dibolehkan untuk diberikan kepadaku wa illa saraftuha ila ghairikum tapi jika memang tidak diperkenankan, maka keluarkan itu kepada selain kalian. Faqala Abdullah. Maka berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Balitihi anti." Nah, maka hendaknya kalian engkau lakukan itu. Fantalaktu kemudian istrinya dengan saran suaminya seperti tadi segera beranjak untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa Raatun minal ansar bi babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sesampainya di rumah Rasulullah sallam ada seorang wanita ansor juga sudah di depan pintunya Rasulullah sallam. hajati hajatuha keperluanku sama dengan keperluan dia ternyata ingin ketemu Rasul ada sesuatu yang ditanyakan Wa kana Rasulullah SAW qad ulqi alaihi mahabah. Rasulullah SAW itu telah Allah berikan kepada beliau kewibawaan. Mau nemui Rasul itu sungkan, malu, berpikir panjang, tidak gampang mau ketemu Rasul. Biasa-biasa begitu, tapi berpikir panjang. Wa kharaja alaina Bilal tiba-tiba kemudian kok keluar sahabat yang namanya Bilal ibnu Rabah menemui mereka berdua. Faqulna lahu i'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepada Rasul sallam. Naam. Fa akhbirhu. Sampaikan kepada beliau annam ra'atain bil bab ada dua orang wanita di depan pintunya. Tas'alani tas'alanika yang sedang mau menanyakan kepadamu. Atau jazi sadaqa anhuma ala azwajihima wa ala aitamin fi hujurihima bolehkah sodako itu diberikan kepada suaminya atau kepada anak yatim yang di dalam pangkuannya wala tukhbirhu man nahnu tapi tolong ya Bilal jangan kau sampaikan kepada Rasul yang tanya itu kami ya pada kalau Bilal ala Rasulullah SAW maka Bilal pun masuk menemui Rasulullah SAW fasa'alahu kemudian beliau tanyakan Waqala la Rasulullah maka Rasul sebelum menanyakan lebih lanjut beliau tanya man huma siapa dua wanita itu maka dijawab oleh Bilal imra'atun minal ansar wa Zainab seorang wanita dari kalangan ansar dan satunya adalah Zainab diterangkan oleh para ulama Bilal diamanati oleh dua wanita tadi untuk tidak menyampaikan kepada Rasul siapa mereka berdua tetapi Bilal tetap ketika ditanya oleh Rasul beliau kemudian sampaikan apa adanya bukan berarti menyalahi dari janjinya karena apa karena mengedepankan untuk taat kepada Rasul SAW lebih di, diutamakan sehingga karena Rasul yang tanya mau mau tidak mau kemudian bilang menyampaikan apa adanya bahwa yang datang adalah wanita dari kalangan Ansar dan juga Zainab. Faqala Rasulullah SAW ayyuz zana zanayib hiya Zainab yang mana? Zainab itu banyak, ada Zainab binti fulan, Zainab binti fulan, Zainab binti fulan. Maka jamaknya Zayanib, ayyuz Zayanib, iya Zainab yang mana? Maka kata Bilal imra'atun Abdullah. yakni istrinya Abdullah, Abdullah ibnu Mas'ud. Wa qala Rasulullah SAW maka barulah Rasul jawab lahuma ajron bagi mereka berdua itu dua pahala ajrul qarabah wa ajrul sadaqah. Kalau mengeluarkan sadaqah untuk suaminya itu boleh dan justru dapat dua pahala. Pahala yang pertama ajrul qarabah karena kekerabatan dan yang kedua adalah pahala sadaqah itu sendiri. Dengan hadis ini menunjukkan bahwa pentingnya untuk menjaga kekerabatan silat dengan hubungan keluarga tadi sampai-sampai sodakoh di lebih dikedepankan untuk mereka dulu baru yang lainnya untuk menjaga sekali lagi hubungan baik terkhusus kepada karib kerabat terdekat. Hadis yang bersama kita juga hadis yang sahih sebagaimana diisyaratkan adalah muttafaqun alaihi. Nah, tinggal berapa menit? Isya? Hah? Hah? 9 menit. 6. Sisa waktu yang ada kita baca hadisnya bersama hadis 325. An Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma qalat qadimat alayya ummi ummi wa hiya afa asilu ummi qala na'am sili ummaki muttafaqun alaihi berikutnya an Zainab imraati عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن قالت فرجعت إلى عبد الله ابن مسعود فقلت له إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم فقال عبد الله بل ائتيه anti fantalaqtu fa idza imra'atun minal ansar bibabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajati hajatuha wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قد ألقيت عليه المهابة فقال علينا فخرج, فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما قال امرأة من الأنصار وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيانب هي قال امرأة عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران ajrul qarabah wa ajrul sadaqah muttafaqun alaihi Semoga apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat Duduknya kita bersimpuh menyimak hadis Rasulullah SAW tidak sia Allah sia-siakan melainkan Allah catat sebagai amalan yang saleh di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Allah taala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.